abu-abu abu-abu itu kandungan antara dua warna hitamnya ada putihnya pun ada kita masih ragu menghukumnya karena masih ada warna putihnya tapi setelah datangnya Dajjal ini bukan Dajjal yang asli ini masih cucu cicitnya Dajjal makin mengentalkan pada kita ingat hikmah dari turunnya Dajjal makanya kita disuruh menunduk robbul basar menundukkan pandangan begitu juga dengan langkah-langkah setan pertama aku sesatkan dia setelah sesat aku buat dia berangan-angan dan merasa diri tidak sesat aku tidak sesat saya benar saya betul yang lain itu sekarang ini banyak orang yang merasa diri tidak sesat saya tidak sesat yang lain sesat ente sesat makanya zaman sekarang ini kalau kita tidak kuat-kuat yang panjang kalau tidak ditanamkan ke dasar laut sampai 5, 10, 7 meter ke bawah anginnya kencang ombaknya deras karangnya tajam maka kalau tak kuat kita pula yang khawatir dikatakan orang sesat ente sesat tidak saya tak sesat yang lain bilang ente sesat lama-lama siapa yang sesat nih sebetulnya aku apa mereka setelah kasus menolong agama Allah 4 November makin menjadi-jadi menggila-gila. Berapa jamaah yang mengadu ke saya langsung lewat telepon, langsung ketemu habis pengajian, SMS, WhatsApp, Twitter, Ustaz. Selama ini yang mengeji agama Allah ini orang kafir. Selama ini yang melecehkan agama Allah ini orang musyrik. Tapi hari ini Ustaz kami bukan berkelahi dengan orang kafir, dengan sepupu sendiri, dengan saudara kandung sendiri. Mereka membela orang kafir, Pak Ustaz. Apa sikap kami, Pak Ustaz? Kami yang ngaji ini dikucilkan, dikatakan ekstrim. Ini kan masalah negara. Kenapa masalah-masalah ibadah, sholat kalian bawa? Kalau kami tak kuat, kami sudah hancur, Pak Ustaz. Apa maknanya? Sebenarnya datangnya Dajjal ini hanya sekedar Allah ingin memberitahu kepada kita semua selama ini kau ragu abu-abu warnanya abu-abu abu-abu itu kandungan antara dua warna hitamnya ada putihnya pun ada. Kita masih ragu menghukumnya karena masih ada warna putihnya. Tapi setelah datangnya Dajjal ini, bukan Dajjal yang asli, ini masih cucu cicitnya Dajjal, makin mengentalkan pada kita. Ingat, hikmah dari turunnya Dajjal makin tampak yang hak dengan yang batil yang hitam makin kental hitamnya yang putih makin menampakkan cahayanya itulah hikmah di balik ini makin kita tak ragu siapa yang membela orang kafir wa may minkum siapa di antara kalian yang membela mereka fahuwa minhum maka kafirlah dia jangan ragu kuatkan keyakinan tambahkan keimanan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu liyazdadu imanan ma'a imani semakin bertambah keimanan keyakinan mereka